Mitra bisnis, dalam pilkada, calon independen atau perseorangan diperbolehkan untuk maju. Namun untuk pemilihan di tingkat nasional, yakni pemilihan presiden, calon independen sampai saat ini belum diperkenankan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai calon presiden independen ini? pikir sudahlah ya yang begitu-begitu itu sebaiknya yang calon-calon independen itu sudah nggak tidak mungkin lah itu kalau undang-undang pemilunya besok akan bilang tidak boleh. Kalaupun calon independen pun nggak ada yang menang juga nanti. Lebih baik mereka nggak usah habisin duit lah. Semua menjadi presiden jadi publik ini dibikin gampang jadi presiden itu dan semua orang akan dukung dia. Kalau lu tidak terkenal, lu tidak apa, lu nggak punya uang, tidak punya suatu organisasi dan kekuatan politik, Nggak ada artinya itu independen-independen. Itu cuma visi pribadi-pribadi beberapa orang tuh aja. Saya pikir nggak usah didengar lah. You nggak usah pusing independen-independen. Itu nggak ada apa-apanya itu. Nggak akan menang mereka itu. Nah, jika kita tidak perlu memikirkan calon independen, lalu bagaimana peta partai-partai di Indonesia menurut Bapak? Saya pikir begini ya, petanya itu pasti nanti pemain-pemain utamanya tetap akan terjadi, yaitu yang sekarang ini yang menjadi mayoritas-mayoritas pemilu yang lima, empat, lima tahun yang lalu juga. Jadi nggak ada sesuatu banyak banyak perubahan menurut saya. Mereka yang kuasa membuat undang-undang itu di parlemen. Jadi pasti mereka akan menjaga supaya mereka yang kuasa tetap. Jadi itu biasalah, itu dalam permainan politik menurut saya biasa-biasa saja. Dan bahwa itu nanti bagaimana mereka berkoalisi dan mencari partner-partner yang baik. Ini kan dalam politik ini semua bargaining-bargaining segala ini promosi dan segala macam yang mereka ingin lakukan. Jadi kalau saya melihat ya, sebenarnya terlalu pagi untuk kita ngomongkan mengenai presiden kita di 2014 ini orang tuh sudah nggak tahan lagi menurut saya. Saya nggak ngerti semua menjadi presiden sekarang tuh. Dia nggak lihat, dia mesti berkaca semuanya dulu. Itu mampu nggak dia jadi presiden itu? Ini sebagian besar itu menurut saya nggak mampu, tapi mulutnya <laughs> aja dan ngomong aja yang gede mau jadi presiden, mau jadi ini, mau jadi itu. Mau jadi pejabat apapun nggak berhasil kok banyak. Ngomongnya yang berhasil cuma. Tak ada yang dia buktikan. Orang itu tidak akan dipilih sama rakyat lagi kalau you tidak membuktikan bahwa lu dipercaya sama masyarakat lu. Lu punya sejarah perjuangan yang betul-betul ada, baru orang akan pilih you. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ini saya pikir udahlah. Sudahlah, jangan terlalu cepat juga lah suruh mereka mimpi, mimpi nantinya aja gitu. Jadi kita jangan terlalu cepat bikin isu, jadi capek waktunya kita untuk memperbaiki diri kita. Terutama membangun ekonomi kita ini udah ketinggalan semua. Ini momentumnya hilang lagi semua ini. Sekarang kita masuk kepada satu krisis baru lagi yang tidak jelas mau kemana ya. Jadi menurut saya kita punya tokoh-tokoh politik dan kita punya tokoh-tokoh ini sudahlah semua mereka diam dulu lah kerja untuk rakyat dulu gitu. Tidak usah pikirkan 2014 itu lama itu banyak yang bisa terjadi sebelumnya itu. Jadi lebih baik mereka diam aja daripada mau ini mau itu sekarang ini gitu loh. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.